Eh, nah, <laughs> oh ันผิดควรจะจัดการเป็นประคาเลยครับท่านรองมีกุศลเดียวตาดูสังเกต red 给陕西人。 Tak tanpa lulusan. Kita pada kebosan atau liane tak dapat kita tidur suci dan Penari

sehera mulut bisa

apa pasure karo apa karo apa kabeh panase iki dhewe dhewe usaha akhirate karo apa selawat iki kok kabeh terus dicerita pakai dari kata Muhammad Yawma Islam juga Di dalam dinanya disyarat Atau berjiri Disyarat Pengertian disyarat itu Sekiranya saya dicekel itu disesuaikan karo Allah ada manusia rasa manusia rasa dengan ada rasa Al-Quran ini dalam ibadah itu tetap juga sehingga sesuaikan karo sehingga sehingga Al-Quran itu bisa manusia dibuatkan dengan Perciò dirà che ti serve, che scappurrà, ti serve, sotto il cibo, il tuo caffè, ti serve, e che vendrà di poco dopo, farà un giudice, e a casa ti rompirò la linea, a quel giudice, tra i me. Serve, per arrivare a un giudice, specie stasera, senti chiudere sì che resta in di questo carattere. Malaikat keras-keras dan dinas-dinas. Kau nyeret-nyeret. Raja di sana, si unan-unani. Kalau ini malaikat sering unan-unani, kesenangan. dan berkata-kata malaikat, Luhu, Fatsatapar, Mici Porto Siro, Eh, Fatsa Poe Neroko Sapa. Eh, Rasakan saya. Sapa itu, Nama Neroko, Eh, Sangka Pengkat

badan mau badan mulai guyu ya, badan orang bisa guyu tapi kecele kecengkawa orang kecengkainan dan kecengkainan itu kan namanya yang terjadi, yang ada orang yang tak kecil menggunakan wes ketemu guya guyu mulai guyu kecengkainan mereka kecil kecengkawa ate jaga suwarga digunakake malaikat-malaikat sing ora bisa kulla syai'in khalaqahu bi qadar Inna asafana insan Allah kulla syai'in ikhsakai makara khalaqahu Iku nita hake insan ikhsakai makara Bisa dari kelapan tak qua để tak tidak dan wasak Wa kullu syai'in fi qadra'in wa qadar. Again, you have broken. Wa kullu syai'in fi qadra'in wa qadar. Kabeh perkara iku wujud sebab ana qadra qadar. sampai ke Hodro. Menurut bahan ahli sunnah, kodok itu, kusi Allah, nengdo ake dengan dikersane. Rupa manusia, ah, kita paringi umur, sebelas tahun. beda dari pondok bersama tulis. Tulis tentang Syafi'i Azali. Dan ono sesebutan Syafi'i Azali itu zaman sing ora ono kawitane. Syafi'i Azali. Luwih. Tasbih ada karo kanca. Kula maksudi kale nek kanca ora ana Lain wujud dari Allah, gara-gara mau cocok, karo kodok. Mulai ya, ngomong-ngomong, sudah saja rojok bersyukur. Itu tergantung kodok-kodok itu si Allah. فكأنه قال مرت عليك شيء الله توقت وقت ولا نبيك Deve passo questa vita di lei per fare così amore alla fine sarei divorzio di mamma mamma la condus metterci giù a them are such that Christian ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. So that Alif Lamim as such Walau syi'na laha'ayna kula maksin huda. Kau aku kristi Allah keresok. Masa sejak jatat tak kali ini ditunjukkan. kulla nafsin hudaha aku kerasa. Awak-awakan manusia sak jagat nanti terakhir tak gawe entuk petunjuk kabeh jadi wong Islam kok aku kerasa. Walasi akal kau ini, aku saking jauh. La'asa annaka annama minal jinnati wal nasi ajma'in. Saya dekat mengenai jahat antar pun bagi dengan jin manusia. Jadi sabda. Lawan tadi, jadi sabda. Masih tak boleh cuma saja. Supaya yakin dalam masa. Nah, ini sabda. Sabda pandai tak. Kata Rasulullah. yo pateno rakka sulore pasti mas apa insya Allah pasti pak Gusti Allah wes kaku jago dan misalnya ini jangan nanti berhal kaku berarti jadi manusia kok berarti bolanya nanti yang manusia besar jago mohon Mamane manusia jadi musyrik kabeh muhal. Cerdas apa? Sabtu. Mulanya sama terus sing yo maksiat berubah kata saya. Benar. Jadi kan hati orang maksiat maksiat kita sebenarnya jadi Alhamdulillah apa kurang

Jangan kosong mata kapuran. Jadi usia orang kerap. Kunci awal jalan kerap bukan. Bisa ada orang kunci jalan. Bisa ada orang kunci akan romansinya. Dengan tadi yang berlangsung kaki bintang eh, turun. Ayo kepaksian ayo, kita bisa lucu. Itu lucu, Ayat-ayat yang kata sampai manusia, mari kaget, maka kalau ngeleng-ngeleng, supaya kita seperti Jadi satu takdir, takdir Gusti Allah sampun pasti, nampak akhir, eh.

فلو شاء ربك لأشعرن أكثرهم فسوف ولا يزالون مختلفين إذا ما رحم ربك ولذلك خلقهم قبضي الله كرسا manusia tak kare mukmin kare. Dan katanya juga selisih وبذلك خلقه وبذلك خلق ركن دفتر سلیسے اللہ نے کہا ہے Kerja Allah berkata jawab, dunia manusia tak ada tukaran. Manusia manusia tak ada tukaran. Tapi orang tukaran tak ada sebagian. Lalu sampai dinanda sebagian. Kulna itu minha jami'a. Pasti itu karena kulna itu minha jami'a. Maksudnya, Rabdukum li Rabbil Adu. Bisa terkadang Allah mesti tukaran. Tapi tukaran kakek orang iso. Orang tukaran orang iso. Salah satu ibiru Bahdukum hitam bin adu Adal halal Bagaimana satu video kamu Mereka kali tukaran Nah dulu amal tukaran itu kan Naik motor. Berarti wajib karena juga pasti ada kebaran. Secara nasional, secara nasional. Secara dicabut. Dapat punya aset lain operasi. Naik dari Sudah Surat ada laris lebaran selatakan seperti latakan rasa. Lalu pikirannya harus satu, Orang sasa kalau tak ada. Kepengen manusia. Manusia itu bersukir pakai oleh satu sukir pakai, bersehat-sehat kakek. Banyak sakit dokter. Dokter tak mau. Kan, saya aku jadi dokter. Detek-detek kan, maksudnya. Gak tahu, detek itu. Gak bisa naik Ini. Kita sama pikir, kota-kota ya Allah, ini guna ya. Ada, tak ada, Okay. sok sampah, orang-orang kerjaan, orang-orang tukangan, orang yang sampai bisa kami jalan besok tak suaraku. Suaraku datang ke sana, berdengarkan. Jadi kalau kamu tak punya undangan dulu, saya ayo, kau senang dan suaraku berdengarkan. Jadi, wanita nak nak bisu duit, bisu duit, bisu duit, suarga rentet-rentet anti yang jengkel sehingga tak ilama wakil sama tak ilama nanti bakul tak terjelaskan sehingga itu karena nabdulnya itu besok apa sehingga ilama jelasan mengatakan oh kok sakit sakit ini nabdulnya kok akan juga

illa rafidatul tajabbur sepisan suici kalau di basar kaya lirikat kesulitan serat ini bahasa ibarat bahasa ibarat itu sebagai hakikat semata manusia orang tak ya, Jadi rasa orang tak kalah tinggi rasa, segala stress di bawah pernikahan, taklilian stress. Berarti itu tak keliru lagi-lagi yang stress. Tak stress. Jadi ngomongnya jadi rasa. Terus jalan yang terus mau orang sesuai.

Allah tidak ada apa-apa pun yang ikut. Ada gaya-gaya kata lima. Pun, pun, pun, pun. Allah wujud. kafir-kafir kuwi akan rusak Ana sing kena banjir banjang kau merah Ana sing licus kau merah pino. Ana sing ceritane malaikat kau merah kau sama. Ana sing bumi jiwane kau terus macam-macam. Kita rusak. Jadi ya saya baca-baca anak kan penuh sesat. Penuh sesat. Ahlaka yuridu ikhlas. Bahar yang mustahil monggo-monggo apa sing gelem nampa peringatan. Ana sing gelem peringatan ora. Bahar yang mustahil. Wakulu syarikat utari sekaya perkara pahalu rumah pedolan wali jasa taula enak, isu kuikus kata dan sampai bila-bila tulisannya kalau kalian berhaja disemuri yang dalam kira-kira lampiran bumi bulan jenengan ini ono mereka yang ditugas mereka yang ditugasnya tersiku negara-negara hafal Jangan kasih kepada jadi lampiran pimpinannya eh, kami roket aset. Pilihan saya roket aset. Jadi bulan jenengan ini sakot muatan catatan. Jadi syaratan tentu di mawar. Melangkai nol pengawas. Pasti muatan catatan. Nah, mereka tidak begitu tugasnya jadi Kami ini paling ุจันาตาเสสะขาปีเดขาปีเดขาปีเดนี่ขาปีดูนาบาปุกวาเดบาปุกวาเดว่าขาปาเดมาเลกัสเซกัสโซเซนคิรูตุนิส Jadi kafe terkot, oh macam mana? Makhluk sosial dan diri Dua syarga ini terang ngamal kiri. Wahabi dan dua syarga ini ngamal kiri. Ustadzor itu tertulis. Ustadzor tertulis. Jadi ngamal apa kerja tulisannya. Ngamal apa kiri orang tulisannya. Dua syarga ini

kapiren sopi mese kapiren mirenake imatake kapiren kono tak tetane kapiren mese sing bijine nah itu sing Innal muttaqina wong-wong sing padha takwa. Pengertian takwa beda arek sedaya ning awisa. Muttaqin. muttaqin mesti model. dari waktu Islam. Orang-orang Kristen pun tak itu berdasarkan. Kita cuma berdoa, lalu berdoa kepada Tuhan. Wong Indonesia pasti takwa, ya Allah. Nantar taruh pengirat. Nantar taruh pesawat. Gaya-gaya. Ambil mandalir. Orang-orang pun tak itu berdasarkan. masih Islam. Indah berjaya, besok tanggalnya. Di jatna jenis dalam biro-biro pertama, badan aras, badan sahabat, tapi persama, tempat sehingga. Setengahnya manusia oleh itu, kok masih ini enggak tangan besok dikira pertama. Wahar telah sungai Bengawan. Niki boten Benawa ini boten benawa biasa. Disebut dengan surat al Muhammad Jus. Nabi itu. Bengawane macam apa? فيها أنهار من ماء غير آسف أنا سيشوف براد وشيء شوق شوق سيقول هذه روزة وأنهار من لك إلا لك غير تعمل Pengalamanmu, bicara soal ini, tidak ada waktu dan Ada sampean tendurnya, muat, paling-paling, tahun. Orang itu apa? Itu dari kunang. Terus nama kedua arah harusnya. Kita ini ini Ini itu. Kamu bangun dulu memperkasa rahajalun min asalin musafa sangka madu sing bersih sing bersih madu sing betul ada madu rasa kotor sing bersih itu biasa ini kalau sak terusnya dan suaranya itu benar-benar tidak tahu orang orang oh, salah lah orang ini tapi apa saja salah sih Insya Allah yang biasa saya Bimang hadisi dan dalam majlis kan benar. Bimang hadisi dan dalam majlis kan benar. Kata orang Indah mali bin Muqtadir oleh Hasail Raja yang berkuasa itu Gusti Allah. Indah mali bin Muqtadir oleh Hasail Raja yang berkuasa itu mereka Gusti Allah. Sing ora ana sing alahake. Milik Gusti Allah kaya ngono akune. Berarti Tuhan jenengan sebab mantap atine Nafas ya Allah memohon kuasa segala sesuatu sehalang yang tak boleh dapat. Milih ya Allah, dan paling orang ewa-ewa akan luar biasa. Tapi itu lebih api, lebih pertama. Semoga Allah, Ar-Rahman, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,